Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an kita lanjutkan pelajaran berikutnya mengenai hadis al-fard. Qala al-Imam al baiquni rahimatullah alaihi Wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati au jam'i au qasri au jam'i au qasri ala riwayati. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita lihat apa yang disebutkan sini. Hadha huwa ats-tsalits wal isrun min aqsamil hadis al-madhkura fi hadzal mandhuma, fi hadzal mandhuma. Ini adalah pembagian hadis yang ke-23 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi ini. Wa huwa al-fard, yaitu hadis al-fardu. Nah, Wa dzakara an-nazim lahu salasata anwa. Naam. Pemilik pantun atau puisi ini menyebutkan Imam Al-Baikuni tiga jenis. Pertama, maqayyida bi siqatin. Naam, yang kedua maqayyida bi jam'in. Yang ketiga maqayyida bi riwayatin. Jadi nanti hadisnya ada kemungkinan. Dalam artian hadis fard, hadis yang tunggal, itu nanti ada yang dia itu diikat dikuatkan dengan sikoh dengan perawi yang sikoh. Nah, kemudian yang kedua dia diikat atau dikuatkan dengan bijam yang dikumpulkannya. Nah, barakallahu fikum Nah, riwayat atau perawi-perawi yang lain. Yang ketiga bikunya nah maku yida riwayatin. Kalau yang ketiga ini nanti dia dikuatkan atau diikat dengan riwayat-riwayat yang ada. Nah, kita lihat penjelasannya biar lebih jelas. Fana wal fardu, apa itu dikatakan hadis yang dikatakan tunggal, part menyendiri atau sendirian. Nah, bukan ganjil ya kalau syarat lain lagi ya. Nah, nakul kita katakan al fardhu huwa an yanfarida ar-rawi bil hadis. Nah, yakni an al hadis rajulun fardun. Maksudnya seorang perawi itu dia menyendiri nah, dengan satu hadis. Maksudnya an al hadis rajulun fardun. Maksudnya yang meriwayatkan hadis itu lafaz seperti itu itu satu orang saja. Nah, yang terkadang kita kenal dengan mafarid, dengan mafarid sahabat maksudnya para sahabat yang meriwayatkan hadis itu cuma satu satu hadis para sahabat yang meriwayatkan hadis cuma satu saja. Misalkan, paham ya? Seperti itu. Wal ghalib al afrad ad seringnya nah ghalibnya seperti ini biasanya nah datang hadis-hadis nah kalau yang banyak kemudian tidak ada yang meriwayatkan satu hadis pun kecuali si perawi ini saja misalkan. Wal ghalib kebanyakannya alal afrod adab Seringnya eh, penyendiri-penyendiri seperti ini seringnya itu adab lemah. Lakin ba'daha sahihun munam mutalaqqa bil qabul. Tapi sebagiannya ada yang sahih. Ngam dan disambut dengan penerimaan. Disambut dengan penerimaan. Lakin al ghalib akan tapi kebanyakannya al afrod annaha dha'ifah. Seringnya hadis-hadis yang dibawa oleh perawi menyendiri itu biasanya seringnya itu dhaif lemah. La siyama fi ma ba'dal qurun salatah. Terlebih-lebih lagi setelah apa? Setelah enam tiga generasi. Setelah generasi sahabat, tabi'in, atau tabi'in. Li'anna ba'dal qurun salatah kasurur ruwat. Dikarenakan setelah enam setelah zaman eh, tiga generasi yang diberikan keutamaan setelah zaman sahabat tabi'in atau tabi'in itu enam semakin lama semakin banyak para perawi. Ya enggak? Fatajidu asy-syekh al-wahid indahu situ mihrawin Nah, maka engkau akan menjumpai satu syekh, satu syekh satu. Nah, ternyata dia memiliki apa? Memiliki 6, 600 perawi. Maksudnya 600 perawi itu mengambil dari syekh satu itu loh. Berbeda-beda bentuknya kan nanti ada perawi yang hafalnya kuat, ada yang lemah, paham ya? Ada yang mungkin mutahambil bil dituduh dengan dustaan, ada yang ini dan itu, siqah, ada yang enggak, aneh itu. Jadi syekh satu yang ambil ilmu dari syekh ini ratusan itu loh. Nah, Faidan farada anhu rawin wahidin apabila menyendiri nah barakallahu fikum dari syekh tersebut satu orang perawi duna ghairi tidak yang lainnya fa inna hadza yujibu syak ini akhirnya apa enam yang bisa menghantarkan mengharuskan keraguan jadi 600 tadi itu nah mengambil satu syekh riwayatnya kan sama semua aslinya seharusnya tapi ada satu orang yang menyendiri riwayatnya beda dengan yang enam yang 599 satu orang ini beda sendiri. Nah, itu kan berarti kan mengharuskan meragukan kan kok ini kok beda sendiri. Itu maksudnya. Fa kaifa yakhfa hadzal hadis ala hadzal adad katsir? Maka bagaimana tersembunyi atau tidak nampak hadis ini? Nah, di hadapan jumlah yang banyak ini. Wala yarwihi ila wahidun faqat dan tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang saja. Nah, ini kan diragukan ini. Kok bisa ini? Yang meriwayatkan dari Syekh itu kan 600 orang. Tapi kenapa semuanya sama kok satu orang ini menyendiri dengan satu riwayat? Kok beda sendiri itu loh. Nah. Barakallahu fiikum hafizakumullah. Lakin akan tapi fi sahabah sahabah taksur fardiyah. Tapi di zaman para sahabat, nah banyak fardiyah yaitu menyendiri menjadi dalam artian Nah, barakallahu fikum. satu orang sahabat membawa satu hadis misalkan. Wa kadzalika fi ahdi tabi'in, demikian pula di zaman tabi'in. Lakinnaha aqall min ahdi sahabat, tapi keadaannya lebih sedikit daripada zaman sahabat. Lintis syarif tabi'in wa kasratihim karena tersebarnya para tabi'in dan juga banyaknya mereka. Wa fi ahdi tabi'ut tabi'in dan juga di generasi, di zaman tabi'ut tabi'in setelahnya berarti kan taksurul fardiyah juga semakin banyak fardiyah mendiri dengan sebuah riwayat. Lakinnaha akal min ahdi at-tabi'in tapi keadaannya lebih sedikit daripada zaman tabi'in. dan jika demikian fal fardu min qabili dhaif ghaliban. Jika demikian seringnya al fardu hadis tunggal dalam artian tuh hadis itu dibawa oleh satu orang perawi. Nah, itu seringnya kebanyakannya itu masuk dalam bentuk dhaif kebanyakannya. Nah, karena masih mencurigakan loh, masa cuma satu tok yang meriwayatkan padahal yang lainnya juga sama-sama satu guru. Masa dia melakukan riwayat yang beda misalkan. Wa anwa'u salasah. Kita lihat sini. Jenis-jenisnya ada tiga. Wahia yaitu maquyida bi siqatin ay man farada bihi siqah ya kan? Maksudnya hadis itu dibawa menyendiri oleh seorang yang sikoh. Orang sikoh tapi menyendiri dengan sebuah riwayat itu loh. Walam yarbihi ghairuh, Tidak ada yang meriwayatkan lain. Tidak ada yang meriwayatkan hadis itu kecuali perawi sikoh ini toh. Satu orang lebih ya. Lakinnahu la yukhalifu ghairuh. Tapi dia walaupun sendirian tidak menyelisih yang lainnya. Allah, Tidak menyelisih yang lainnya. Misal hadis Umar Khattab r.a. Seperti hadis Umar Khattab r.a. yaitu apa? Innamal a'malu binniyat wa inna malikul imri'in manawa Hadis ini faqad hasar al-ifrat fi sungguh telah terjadi di situ ifrat penyendirian. Fi satu bakat min min ruwatihi pada tiga enam tingkatan dari para perawinya. Wa ma'adzalik bahwa sahih bersama dengan itu nah barakallahu fikum sahih hadisnya. Li'annahu infarada bihi thiqah an thiqah an thiqah. Karena yang menyendiri itu thiqah semua. ya thiqah, qala hadatsan thiqah, qala hadatsan thiqah sendiri-sendiri semuanya walaupun enggak dua-dua tapi sendiri-sendiri tapi fikoh semua itu loh. Paham belum? Nah, kalau antum telusuri di sanadnya itu kan satu-satu semua itu. sanat mengenai hadis innamal innamal amalu binniyat. Paham ya? Anda terlupakan lafadznya cuman satu-satu semua itu. Paham ya? Dan artian mulai dari asbab tabi'in, tabi'in eh, atau yang sebelumnya itu satu semua satu, satu, satu tapi fikoh semua itu loh. Fikoh, anfikoh, anfikoh enggak ada iskal. Enggak ada iskal seperti itu. Nah, Wa ma'a dzalik fa wasahih li'annahu infarada bi siqah an siqah an siqah. Fa yusama fardan wa yusama ghariban. Seperti ini hadis seperti ini. Hadis seperti ini, ini hadis dikatakan hadis tunggal. Nah, dan dikatakan gharib. Gharib itu istilahnya itu asing hadisnya dijumpai. Kok bisa itu loh? Paham ya? Kok bisa cuma satu-satu perawinya? Dari yang bawah siqah, an siqah, an siqah. Dari tabi'in, atba'u tabi'in siqah satu tok. Dari tabi'in juga satu tok. Sahabat juga satu. Oh, ini kan bisa dikatakan hadisnya asing. Asing dalam artinya itu jarang sekali dijumpai itu loh. Jarang sekali dijumpai. Nah ini nah, hadis nama amal berniat ini diantaranya. Kemudian maqayyida kita wa muradu bil jamak yaitu yang diikat eh, dikuatkan dengan jamak maksudnya apa jamak sini ahlul balad ahlul karya awil kabilah atau nam marga atau suku au ma asbah dari atau yang semisal dengan itu fa idan farada bi hadal hadis jika ada satu hadis satu hadis, enam menyendiri atau dalam artian hadis itu enam dibawa oleh enam para perawi tapi menyendiri dengan hadis tersebut an ahli hadal balad dari penduduk negeri ini syakhsun wahid maksudnya di negeri misalkan di Basrah misalkan. Nah, ada orang menyendiri di negeri tersebut membawa satu riwayat satu hadis enam yang berbeda dengan yang lainnya. Paham ya? Nah, bimakna an yuqal dengan makna dikatakan contohnya tafarrada fulanun bi riwayat hadal hadis an syamiyin ada si fulan fulan syam juga fulan dari syam juga cuman dia itu menyendiri dengan hadis ini dari kalangan syam syam yang lainnya gitu loh paham lo maksudnya jadi ada orang ahli basrah misalkan nah penduduk ahli basrah nah, meriwayatkan hadis juga cuman ada orang penduduk basrah itu yang dia meriwayatkan apa menyendiri dengan satu hadis berbeda dengan para ahli basrah yang lainnya sama-sama ahli Basrah padahal. Nah, ya, kita lihat sini. Au tafarrada fulanu bi riwayati hadzal hadits an Hijaziyyin atau na barakallahu fikum si fulan si Promi menyendiri dengan sebuah riwayat hadisnya ini dari Hijaziyyin. Dari apa? Dari penduduk Hijaz. Padahal dia juga Hijaz, cuman dia menyendiri gitu loh. Beda riwayatnya dengan yang lainnya. Aw ma asbah kata yang serupa dengan itu bahuna fardun lakinahu laisa fardan mutlaqan. Di sini benar dia menyendiri. Nah, barakallahu fikum tunggal tapi dia tidak apa? Tidak sifatnya tidak apa? Tidak menyendiri atau tunggal yang secara mutlak, bal huwa fi baladin muayyanin. Ya enggak? Dia menyendiri tapi satu negeri aja kan? Bisa di negeri lain sama riwayatnya itu loh. Paham ya? Dia di Ahlul Basrah, penduduk Ahlul Basrah dia menyendiri, tapi ternyata dia punya penguat di Ahlul Syam, Ahlul Hijaz misalkan. Sama riwayatnya. Wa qad infarada bihi min bainal muhaddisin min ahli hadzal balad Nah, barakallahu fikum dan sungguh dia telah menyendiri dengan sebuah hadis di antara di antara ahlul hadis ahlul hadis yang ada enam dari negeri itu sendiri, dari negeri tersebut. Jadi dia dikatakan apa? Dikatakan dia infar infarada itu maksudnya dia menyendiri dengan sebuah hadis tapi dari penduduknya sendiri gitu loh. Nah. sama salan sebagai contoh, idza qaddarna anna al-muhadditsin fi Syam alfa muhaddis. Ya, contohnya sekarang apabila kita takdirkan taruhlah sekarang ahli hadis dari Syam itu ada seribu seribu apa? Seribu hadis. Farawa hadis minhum wahid walam yar walam yar. Naam. Walam yaru semua. Perhatikan ini. Akhirnya ada orang, kan ada seribu hadis tadi. Ada seribu hadis, tidak ada yang meriwayatkan satu hadis pun dari kalangan seribu itu kepada satu orang pak. Apa ya maksudnya satu orang itu membawa sendiri loh, meriwayatkan sendiri. Nah, walam yarwi semua yang selainnya enggak meriwayatkan, cuma dia sendiri. Fanaqul maka kita katakan hadza fardun. Berarti ini adalah semacam fardun tunggal hadisnya. Dalam artian menyendiri. Lakin hal huwa fardun mutlaqan? Tapi apakah dia dikatakan nam e, fardun secara mutlak? Bal fardun nisbi. Dia sendirian benar cuma nisbi, dinisbahkan negeri tersebut. Bisa jadi negeri yang lain ada enggak? Ewa, bisa jadi ada nisbi. Ayat binisbatin ahli Syam ditinjau dari ditinjau Nah, barakallahu fikum dilihat pada penduduk Syam dia memang sendiri, tapi penduduk Hijaz mungkin ada gitu loh. Nah, seperti itu. Walil fardil muqayyad bil jama' makna akhar. Dan untuk menyendiri secara muqayyad dalam artian ada ikatan ya, dengan jama' juga itu memiliki makna yang lain. Wa huwa an yanfarida bihi ahlu baladin ma bi riwayatihi an fulan fa yuqal tafarrada bihi ahlu syam an fulan. Nah, ini berarti bil jama'. Jadi yang banyak jamaah itu menyendiri dari menyendiri dengan sebuah riwayat dari sepuluhan satu orang. Dibalik berarti paham Kalau yang tadi, paham ya? Di Syam itu ada seribu muhadis. Tidak ada yang meriwayatkan satu hadis pun kecuali satu orang. Berita tafarada bihi kan? Eh, nah, sekarang dibalik. Nah, penduduk Syam itu semuanya, paham ya? Yang banyak itu mengambil hadis dari satu orang. Beda enggak? Mengambil hadis dari satu orang. Paham ya? Bedanya bedanya bedanya kalau yang pertama tadi kan satu orang menyendiri dengan sebuah riwayat dari yang ribuan tadi itu. Nah, kalau ini enggak. Nah, ribuan hadis tersebut nah barakallahu fikum membawa sebuah riwayat dari satu orang saja. Nah, kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum bi riwayatihi an nah, Anyan farida bihi ahlul barat, maksudnya ahlul balad penduduk negeri tersebut menyendiri dengan sebuah hadis bi riwayatihi an fulan dengan periwayatan dari si fulan. Fayuqal tafarradu bihi ahlus syam an fulan ya enggak? Jadi penduduk Syam itu menyendiri dengan sebuah hadis dari si fulan. Paham ya maksudnya ya? Penduduk yang lain mungkin beda itu loh. Nah, wa qalu au nam au au qasrun ala riwayatin. Al-qasr ala riwayat hiya an yuqal masalan lam yarwi hadzal hadis bi hadzal ma'na illa fulan. Nah, maksudnya makna qasr dalam sebuah riwayat itu maksudnya apa? lam yarwi hadzal hadis, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini bihadzal makna dengan makna seperti ini ila fulan kecuali sefulan. Nah, karena hadis itu boleh diriwayatkan secara makna. Kalau Al-Qur'an enggak boleh harus persis kalau Al-Qur'an itu. Paham ya? Misalkan qala Allah taala ya harus persis, enggak boleh au kama qala nabi au kama qala taala atau sebagaimana Allah taala firmankan. Diperkirakan enggak boleh. Tapi kalau hadis boleh. Hadis itu misalkan bacanya bingung misalnya idza jalasa ahadukum atau bilang idza qa'ada ahadukum. Artinya sama enggak? Sama. Nanti kalau kita masih ragu, au kama qala Nabi itu Boleh. Tapi kalau ayat harus sama, jelasnya ya jelasnya. Maksudnya? Nah, itu bedanya. Kita lihat sini kata beliau, yakni maknanya anna hadal haditsa bi hadal makna lam yarwih illa shahsun wahyun an fulan. Maksudnya bahwasanya hadis ini dengan makna yang seperti ini tidak ada yang meriwayatkan satu orang pun kecuali dan enam eh, lam yarwihi illa syakhsun wahid, tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang dari sepuluh saja. Nah, itu an al kasra riwayah fakat Maka engkau akan menjumpai bahwasannya al kasr. nah barakallahu fiikum. Nah, di situ maknanya adalah terjadi pada riwayatnya saja. Maksudnya riwayat itu tidak ada yang meriwayatkan kecuali apa satu orang dari sepuluhan saja. Nah, wa illa fal hadis min okra ukhra masyhurun wa turuq katsirah. Tapi hadisnya kalau diteliti itu banyak sekali hadisnya. Jalan-jalannya juga jalan-jalan yang lain banyak, masyhur dan juga jalannya banyak. Cuman yang meriwayatkan dengan makna seperti itu. Enggak ada ketulis bulan tok itu loh. Wa ilah hadisnya banyak, cuman beda-beda maknanya. Tapi yang meriwayatkan dengan makna seperti itu satu orang saja, misalkan. Wa inna ma qasamal mu'allif al-fardu al-farda ila hadha taqsim liyubayyin hanya hanya saja muallif membagikan al-fard hadz fard ini kepada pembagian ini untuk menjelaskan an al dapatnya qad yakunu fardan nisbiyan bahwasanya menyendiri itu terkadang menyendiri sifatnya nisbi eh, dinisbahkan penduduk negeri tersebut tidak ada kecuali satu orang misalkan waqad yakunu fardan mutlaqan atau memang dia menjadi secara mutlak fa idza kana hadzal hadits lam yurwa illa min tariqin wahid binisbati ila syam maka apabila hadis ini tidak ada yang diri nam lam yurwa tidak ada yang na barakallahu fikum diriwayatkan tersebut kecuali dari satu jalur nam eh, satu jalur saja yaitu pada penduduk Syam au baladin atau pada negeri tertentu fahuwa fardun nisbi jadi hadis itu nam tidak diriwayatkan kecuali hanya dari jalurnya ahlu Syam nisbi. Nah, barakallahu fikum. Wa kadzalika binisbat lisy-syekh. Demikian pula ditinjau dinisbahkan oleh syekhnya. Falau qala tafarrada bihi fulan an hadha syekh. Si fulan menyendiri dengan sebuah hadis yang diambil dari syekh ini. Bisa jadi tapi dia mengambil dari yang syekh yang lain, cuma dari syekh ini dia menyendiri dengan hadis itu. Nah, lafadznya beda sendiri. Misalkan, fa innahu yusamma fardan nisbiyan itu juga nisbah juga. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya dia itu menyendiri dengan sebuah hadis dinisbahkan kepada Syekh itu Pak. Gitu loh. Wal fardu nisbi gharabatuhu nisbiyatun. Maka hadis yang fardun nisbi ini keasingannya itu juga nisbah juga. Wal fardul mutlaq gharabatuhu mutlaqah. Kemudian yang enam yang fard secara mutlak maka keasingannya pun juga mutlak. Wal fardu nisbi akrab ila sihah, tapi seringnya al fardu nisbi ini itu lebih mendekati daripada lebih mendekati kesahihan, sahih itu. Li'annahu qad yakunu fardan bi nisbati haula. Akan dikarenakan dikarenakan bisa jadi dia menyendiri. Menyendiri dengan sebuah hadis, menyendiri dengan sebuah hadis dinisbahkan kepada mereka-mereka yang tidak meriwayatkan. Walakinnahu bi nisbati ila ghairihim masyhurun aw azizun. Tapi ternyata kalau dinisbahkan dilihat ditinjau dari